Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Thank you. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa kami. Tangkap Jaya Negara. Tangkap Jaya ditulis dan diolah oleh S. Tijal, hiasan musik dan sutradara J. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-255 ini, didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, Idris Abandi sebagai Ramapati, Yoko sebagai Panji Ketawang, Iren sebagai Ken Lindi, Fetty sebagai Ken Rimang, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Akan kupuntir batang lehernya hingga gemertak dan patah. Akan kutancapkan ujung tombak Ayoni ini di dadanya yang kerempeng. Nah, si Tangsu, selamat tinggal. Sekali lagi menatap puncak bukit Sunyagara, Rakuti menggebrak kudanya menuruni lereng bukit. Tombak Pat Patmayoni terselip di pinggang kanannya. Rakuti terus mengendarai kudanya, menembus keremangan malam, melintasi kabut tipis yang turun menyapu permukaan bumi. Kera! Setelah dua hari dua malam berkuda tanpa istirahat, akhirnya Rakuti tiba di istana Majapahit. Dia segera menempatkan kudanya, kemudian bergegas melangkah menuju Wisma Rasemi. Oh, Rakuti, kau sudah kembali? Aku sudah kehilangan si Tangsu istriku. Mm, mm, mm, Jadi kau sudah melaksanakan tugasmu? Ya, tugas gila tugas dari seorang pejabat kerajaan yang sinti. <laughs> ah, Rakuti, aku tahu kau sedang mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan. Wajahmu lusuh. Kau kelihatannya sangat letih. Sebaiknya kau istirahat dulu, kawan. Rasemi. Hmm. Semula aku tidak ingin kembali ke Majapahit. Oh, mengapa begitu? Bukankah masa depanmu ada di Majapahit? Masa depanku sudah runtuh bersama kepergian istriku. Hmm, <laughs> aku tahu Rakuti, kau merasa sangat kehilangan. Iya. Aku telah kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hidupku. Uh, ingat Rakuti, kau masih mempunyai sesuatu yang lain, cita-citamu. Tidak resmi. Loh, aku sudah memutuskan untuk melupakan cita-citaku itu bersetan dengan cita-cita. Ketahuilah resmi. aku datang kembali ke Majapahit untuk apa? Aku datang untuk membalas perbuatan pati. Dialah yang membunuh si Tangsu. Orang itulah dan kekuasaan yang berada di dalam genggamannya yang telah menyingkirkan istriku dengan semena-mena. <laughs> tenang sahabat, tenanglah. Jangan terburu nafsu. Aku tidak dapat menahan diri lagi, Rasmi. Sekarang juga aku akan menemui Ramapati. Sabar, Kuti, sabar. Kau masih bisa berpikir dengan baik, bukan? Aku belum menjadi orang yang tidak waras. Tapi hatiku ini, Rasmi, hatiku ini senantiasa terbakar setiap kali teringat istriku. Dia mati gara-gara perintah gila Ramapati. Uh, coba Rakuti, coba. Kau ceritakan dengan jelas. Barangkali aku dapat membantumu. Kukira kau membutuhkan bantuan seseorang. Hatimu sedang gelap, pikiranmu sedang kacau. Coba kau, kawan, ceritakanlah bagaimana peristiwanya. Putih mengambil tempat duduk di tengah-tengah ruangan. Kemudian dia mulai bercerita tentang perjalanannya ke desa Ganding bersama si Tangsu. Dan terakhir kali, dia bercerita tentang kematian si Tangsu di puncak Bukit Sunyagara. Akhirnya dia mati rasmi. Dia mati di ujung tombakku sendiri. Tubuhnya terlentang di atas rumput, bersandar di sebuah batu pipih. Si Tangsu. Dia seorang istri yang sangat baik. Dia bukan hanya cantik, tapi dia juga sangat baik. Dia rela berkorban untukku. Dan semua ini gara-gara Ramapati. Aku tidak terima, Rasmi. Aku tidak akan tinggal diam. Tanya yang kejam itu akan ku dengan kekejaman. Akan ku bunuh Ramapati. Uh, tenang, tenang, tenang Rakuti, tenanglah. Marilah kita bicarakan persoalan ini dengan baik. Percayalah, kau tidak dapat menyelesaikan persoalan ini hanya dengan nafsu amarah yang meluap-luap. Kau pasti tahu mengapa begitu. Aku tidak takut, Rasmi. Aku tidak takut menemui Ramapati dan memenggal leher si tua keparat itu dengan ujung tombakku. Aku percaya, Rakuti. Aku percaya kau itu tidak takut. Ya, baik. Katakanlah kau berani melakukannya. Tapi bagaimana sesudah itu? Apa yang akan kau hadapi setelah Gusti Ramapati terbunuh? <laughs> jangan, Rakuti, jangan. Itu perbuatan dan keputusan yang sangat bodoh kau akan rugi besar. Memang untuk sementara hatimu akan merasa puas, tapi ingatlah, jika kau benar-benar menempuh jalan itu, sudah dapat dibayangkan apa yang akan terjadi. Kau akan segera ditangkap prajurit-prajurit Majapahit dan kau akan menghabiskan sisa hidupmu di ruang tahanan. Bukankah itu perbuatan yang sangat bodoh dan celaka? Eh, jangan Rakuti, jangan. Coba lihatlah Aku ini sahabatmu. Aku sangat menyayangkan jika kau sampai terjerumus dan tidak mungkin bangun kembali. Tapi resmi, aku juga tidak mungkin mendinginkan hatiku yang panas ini. Sudahlah, kau jangan ikut campur. Tunggu Rakuti, tunggu dulu. Sebelum kau penggal batang leher Mapati, aku tidak akan pernah merasa puas. Ah, sebentar Rakuti, sebentar. Kau dalam kesulitan besar Rakuti. Sayang sekali kalau cita-citamu harus kandas di tengah jalan dan masa depanmu hancur berantakan. Sayang sekali. Coba Rakuti, tenangkan hatimu sebentar saja. Berilah aku ini kesempatan untuk bicara soal ini. Aku akan berusaha membantumu keluar dari sebuah malapetaka yang mengerikan. Sabar, Rakuti, sabar. Tenangkan hatimu, sahabat. <laughs> Duduklah, duduk. Ya. Kau tidak akan bisa membujuk aku lagi, Resmi. Oh, tidak, tidak bisa. Tidak, Rakuti. Aku tidak akan membujukmu. Nanti kau sendiri yang akan memutuskannya. Tapi berilah aku kesempatan untuk bicara, untuk memberikan pandangan-pandanganku. Eh, eh, Rakuti. Jika kau bertindak nekat seperti itu, hidupmu akan hancur seketika. Aku sudah tidak peduli lagi pada hidupku, Rasmi. Aku sudah kehilangan istriku. Eh, tunggu dulu, tunggu dulu, Rakuti. Dengarkan dulu kata-kataku. Sekarang ini kau sudah kehilangan istrimu. Apapun yang kau lakukan, istrimu tidak akan bisa kembali lagi padamu. Dia sudah pergi untuk selama-lamanya. Ini suatu kenyataan, bukan? Kau mau marah, mau mengamuk seperti sapi gila, mau ngobrak abrik prajurit-prajurit Majapahit, mau membunuh Ramapati atau bahkan Prabu Jaya negara sendiri. Hal itu tidak akan membuat istrimu kembali hidup seperti dulu, Rakuti. Bahkan aku yakin istrimu akan kecewa. Ya bagaimana tidak? Aku sudah membaca tiga rontal yang ditulis istrimu sebelum akhirnya dia memilih jalan pintas untuk kebahagiaan suaminya. Justru dia ingin kau meneruskan cita-citamu itu, Rakuti. Dia rela berkorban. Dia rela melepaskan nyawanya supaya kau dapat bergerak dengan bebas meraih cita-cita. Itu suatu sikap seorang istri yang sangat bijaksana. Dia sangat mencintaimu melebihi segala galanya. Nah, Rakuti, apakah sekarang kau akan menyia-nyiakan pengorbanan istrimu sendiri? Oh, jangan sahabat, jangan. Kasihan istrimu yang sudah bersemayam di alam baka. Pengorbanannya sangat besar. Dan kau harus menyambut pengorbanan istrimu dengan sikap dan langkah yang lebih mantap. Tapi Rasmi, apa? Apa yang ku alami sekarang ini? Kematian istriku adalah karena perintah gila pejabat kerajaan Majapahit yang bernama Ramapati Dialah biang keladinya. Dialah sebenarnya yang membunuh si Tangsu. Iya, iya. Kau benar, Rakuti. Kau benar sekali. Aku setuju pendapatmu itu. Ramapati itu manusia paling busuk yang pernah aku kenal. Dia licik, dia curang, dan mulutnya berpisah. Dia juga kejam dan hatinya dingin. Orang macam itu memang jahat sekali. Tapi Rakuti, Sekalipun dia manusia jahat, dia sekarang ini sedang berkuasa. Kau tahu apa artinya orang yang sedang berkuasa, bukan? Air ludahnya bisa menjadi emas berlian. Kotorannya bisa menjadi kepingan-kepingan uang perak. Lidahnya bisa menjadi undang-undang tidak tertulis. Dan mulutnya bisa menjadi kitab hukum yang harus dipatuhi semua orang. Ini Rakuti, ini yang perlu kau ingat. Karena itu sahabatku, Kumohon janganlah menempuh jalan balas dendam tanpa perhitungan. Menurut pendapatku, sebaiknya kau mengalah saja dulu. Buanglah pikiran-pikiranmu yang tidak pada tempatnya itu. Dan hiduplah seperti biasa lagi, Rakuti. Bertingkah laku sopan di depan Ramapati dan menjalankan segala perintahnya dengan baik. Sampai suatu saat nanti keadaan menjadi berubah dan kesempatan itu akan datang. <laughs> Iya, ya, berat. Memang berat sekali, Rakuti. Membuat keputusan seperti ini memang berat. Tapi keputusan yang bijaksana untuk seseorang jauh lebih menguntungkan daripada perbuatan ngabur. Ingat itu Rakuti, ingat. Kau harus menjunjung tinggi amanat istrimu si Tangsu. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Jangan biarkan dia menangis terseduh-seduh di alam paka karena melihat suaminya akhirnya meringkuk di dalam penjara. Akhirnya Rasmi dapat meluluhkan hati sahabatnya. Rakuti dapat menerima pandangan-pandangan Rasmi. Di samping itu, dia juga tidak ingin mengecewakan si Tangsu yang telah merelakan nyawanya untuk menopang cita-citanya. Hari itu juga, Rasmi menemani Rakuti menghadap Sang Ramapati. Mereka diterima di ruangan pendopo. Bagus, Rakuti. Aku senang mendengar berita bahwa kau sudah menjalankan tugasmu dengan baik. <laughs> Ampun, Gusti. Hmm. Ampun kalau sekiranya hamba terlambat menghadap Gusti Ramapati. Rakuti telah menyingkirkan istrinya di tempat yang jauh, Gusti. Itu lebih bagus. Artinya kematian istrimu tidak akan tersebar kemana-mana. Cukup kita saja yang tahu Bagus, bagus. <laughs> Kau berbakat besar menjadi seorang abdi yang baik, Rakuti. Memang harus begitu. Seorang abdi harus mengorbankan segala-galanya untuk menjunjung tinggi perintah atasannya. Bahkan kalau perlu, dia harus merelakan kepalanya sendiri untuk melayani majikannya. <laughs> Ampun Gusti Ramapati. Terus terang, hamba semula merasa sangat berat. Hamba merasa tugas ini sangat berat. Tapi akhirnya hamba dapat menyelesaikannya dengan baik. Apalah artinya seorang istri, Rakuti? Istri hanyalah seorang wanita. Hilang yang satu, kau dapat dengan mudah mencari gantinya. <laughs> Apalagi kalau kau sudah menjadi penggawa kerajaan, menjadi orang berpangkat. Kau dapat merenteng sepuluh wanita menjadi istrimu jika memang kau menginginkannya. Ah, sudahlah. Kau tidak perlu berkecil hati. Kalian berdua tetap akan menjadi anak-anak angkatku. Aku sangat menaruh kepercayaan kepada kalian berdua di samping juga kepada anak-anak angkatku yang lain. <laughs> Ketika mereka sedang bercakap-cakap, pada saat itulah Panji Ketawang muncul. Sang Ramapati melampaikan tangannya, dan Panji Ketawang duduk bersila menghadap junjungannya. Panji Ketawang segera menghaturkan sembah. Bagaimana Panji? Sudah beres? Sudah, Gusti. Kami tinggal menunggu izin Gusti Ramapati untuk berangkat ke Istana Kapopongan. Berapa orang semua? Ampun Gusti. Hamba hanya berhasil membawa dua orang wanita. Setelah hamba teliti lebih jauh, ternyata hanya dua orang wanita yang pantas menjadi persembahan untuk Gusti Prabu. Ya, yang penting dua orang itu memenuhi uh, syarat-syaratnya. Hamba berani menjamin, Gusti. Mereka tidak akan mengecewakan. Bagus. Siapa nama mereka? Yang satu orang berasal dari desa Walang Sapitu. Namanya Ken Lindi. Yang seorang lagi berasal dari desa Pamwatan. Namanya Ken Rima. Hmm, baiklah. Kalau memang kau sudah siap, kalian boleh berangkat ke istana Kapopongan. Lebih cepat lebih baik. Jangan sampai Gusti Prabu Jaya Negara tiba di istana Kapopongan dan beliau tidak menemukan siapapun juga di sana. Hmm? Kalau begitu, izinkanlah hamba berangkat Gusti Ramapati. Iya, kau boleh berangkat sekarang juga dan kau Rakuti, Rasmi, kalian boleh pergi dan tunggu perintahku selanjutnya. Oh, ya Gusti, kami mohon diri. ketika sebuah kereta berderak-derak meninggalkan pintu gerbang Istana Majapahit. Panji Ketawang berkuda di samping kereta. Delapan orang prajurit Majapahit berkuda di belakangnya. Mereka terus bergerak menyusuri jalan raya. Tak lama kemudian, mereka sudah meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit. berhenti sebentar, prajurit. Kalian boleh istirahat. Eh, apakah kalian sudah lelah? Uh, maaf, Tuan Kepanji. Apakah istana Kapopongan masih jauh dari sini? Uh, tidak seberapa jauh lagi. Kita tinggal menempuh perjalanan kurang lebih 40 pal. Ah, berapa lama kami harus tinggal di sana, Tuan Panji? <laughs> kalian tidak usah khawatir. Kalian berdua akan diperlakukan dengan baik. Suatu ketika nanti, Gusti Prabu Jayanegara akan datang. Dan kalian harus melayani keinginan beliau. Itulah tugas kalian. Kami senang menjadi wanita persembahan, Tuanku Panji. Iya, Tuan Panji. Hmm. Kami senang dapat tinggal di istana Kapupongan. Kami tidak pernah bermimpi seindah ini. <laughs> ya, kalian memang pantas berbangga hati. Jarang wanita mendapat kesempatan hidup berdekatan dengan seorang raja. Karena itu, Kalian harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Berbuatlah sopan di depan Gusti Prabu. Jangan suka rewel, apalagi membantah. Gusti Prabu paling tidak senang orang yang suka membantah. Dan ingat, Ken Lindi, kau juga, Ken Rimang. Kalau kalian berdua dapat memuaskan hati Gusti Prabu, kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam sekejap, Kalian bisa menjadi wanita yang kaya dan terhormat. Kalian dapat kembali pulang ke desa kalian masing-masing dengan setumpuk kebanggaan. Hmm? Jarang wanita bernasib seperti kalian. Nah, sebaiknya kita teruskan perjalanan. Hai prajurit, ayo kita jalan lagi. Yuk, yuk, yuk. Istirahat sejenak, rombongan itu kembali berangkat menuju istana Kapopongan. Panji Ketawang berkuda paling depan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.